Melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu idza hasalatin niyatus salihah fi sabab dhaharatil barakah كما قال سيدنا عبد الله الحداد واجعل إلهي هذا عونا على كل خير إلى آخره فينبغي أن تكون هذه النيات في كل سبب وقال إذا أراد الله بعبده خيرا رزقه من حيث لا يحتسب كما كلما قدر شيئا من الأسباب أن فيه رزقه خالف على قياسه أبى الله أن يرزق عبده المؤمن أي الكامل إلا من حيث لا يحتسب Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran kullama dabbara amran waqa'a 'ala ma yuriduh fayarkanuhu ila fikrihi wa dahah fayaftinahu bidzanika istidrajan Beliau Habib Ahmad bin Umar bin Semit berkata, jika seseorang itu bekerja, jadi melakukan pekerjaan, sebab itu e, bisa dikatakan pekerjaan, sarana-sarana untuk memperoleh memperoleh apa yang kita inginkan. Ya, jadi apapun sarananya yang bisa menyebabkan kita memperoleh keinginan kita. Pengen duit dengan buka warung atau dengan jadi tukang pel, apapunlah pekerjaannya. Pekerjaan itu kalau memang di dalamnya diisi dengan niat yang baik, diisi dengan niat yang baik, maka akan tampak keberkahannya. Jadi ada barokahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam syairnya, Wahai Allah Tuhanku, tolong jadikan pekerjaanku ini penolong untuk melakukan semua kebaikan. Jadi apa yang dilakukan kerjaannya menjadi penolong untuk semua kebajikan sampai akhir qasidah. Karena itu hendaknya di setiap pekerjaan diisi niat-niat yang baik. Apapun pekerjaannya diisi niat-niat yang baik. Di situ akan ada keberkahannya. Beliau juga berkata, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberikan rezeki kepada hamba tersebut dari arah yang tidak pernah bisa diperhitungkan oleh hamba itu. Jika Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebajikan, kebaikan, maka Allah akan memberikan rezeki kepada hamba itu dari arah yang tidak pernah bisa diperhitungkan dan dipikirkan oleh hamba tersebut. Setiap kali si hamba ini mengatur sesuatu, dia sudah memperkirakan dengan buka toko ini, buka warung ini, jual barang ini, eh, saya akan mendapatkan rezeki sekian. Dari situ rezeki saya. Khalafu ala kiasih yang terjadi tidak sesuai perkiraannya. Ya, dia tidak mendapatkan sesuai perkiraannya. Sebab dalam hadis disebutkan Allah itu tidak mau memberikan kepada hambanya yang beriman, yang dimaksud beriman di sini adalah al-mu'min al-kamil. Karena semua orang dikatakan mu'min, gitu ya. Tapi di sini mu'min yang sempurna. Orang-orang soleh itu oleh Allah sudah ditetapkan Allah tidak mau ngasih rezeki orang soleh Kecuali dari arah yang tidak pernah bisa diperhitungkannya. Jadi rezekinya para wali itu nggak pernah bisa di, diukur. Oh, dia misalnya mengukur dari sini saya akan dapat penghasilan sekian. Nyatanya meleset. Dari sini akan dapat sekian. Nyatanya meleset itu. Setiap kali dia perhitungkan sesuatu meleset. Tidak seperti yang dia perkirakan. Sebaliknya jika Allah menginginkan seorang hamba itu mendapatkan keburukan, setiap kali dia menginginkan sesuatu, jadi sudah dia ukur dari bidang ini saya dapat sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Selalu pas sesuai dengan perkiraannya. Ya, selalu pas dengan perkiraannya eh, sehingga ada lanjutannya ya. Sesuai dengan perkiraannya sehingga dia itu menyandarkan menyandarkan rezeki pada pikirnya. Jadi menyandarkan rezeki itu bukan pada Allahnya tapi pada fikirnya. Bukan berarti kemudian kalau memperkirakan dari sini dapat sekian, sini dapat sekian, dapat sekian, pas itu jelek, enggak. Tapi yang jadi jelek karena dia kemudian menjadi yakin, saya punya kemampuan untuk mendatangkan rezeki lewat usaha saya ini, usaha saya ini, usaha saya ini. Wayaftinahu bidalika istirajan. Maka pekerjaannya itu menjadi fitnah baginya dan istidroj baginya. Jadi fitnah dan istidroj. Nah ini sebetulnya sesuai dengan wahyu Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar untuk apapun problemnya dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah bisa diduga kalau saya boleh menambahkan maka kalau kita ngaku beriman bodohlah kita kalau masih mikir rezeki saya dari mana namun Allah sendiri sudah ngomong kalau kamu itu bertakwa betul Allah akan ngasih rezeki dari arah yang kamu tidak bisa mikir Nah ngapain kita pikir? Wong Allahnya bilang kamu nggak bisa mikir arahnya dari mana itu terserah aku. Kalau kita pikir-pikir berarti kita mau minta ya Allah gitu. Akhirnya buang-buang energi. Yang kita lakukan adalah beramal saja, melakukan yang harus dilakukan semaksimal mungkin, rezekinya dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tentang masalah uh, rezeki seorang mukmin yang dicinta Allah dari arah yang tidak pernah bisa dia perkirakan. Kemudian Beliau radhiyallahu taala menyatak berkata, "Wagala qala radhiyallahu anhu, "Idza arada al-insanu an yaf'ala syai'an minal mubahat, falyuqabil baina fawaidihi wa afatihi, wa yaf'al ma tazidu fawaiduhu ala af." Kama dzakaruhu fi nikah liman aradah, wa mithalu man yatruku syai'an ra'a fi tarkihi wa maslahah ma'a annahu mubah, wa rubbama fa'alahu ba'dhum ala niyatin hasanah. كمثل الرجلين اللذين دق أحدهما رفقة في جدار فسئل لماذا فقال لابن السبيل يعلق بها متاعه فجاء الآخر فأخرجها فقيل له لماذا قال يأتي عما أو غيره فتدق عيناه قال سيدنا فكلهم أثيبوا ولكن الأخيرة نفذت بصيرته لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح وذلك المثل كمن يترك القهوة Au yara fi tarkil jawabi fil masajid maslahah. Au kama qala au ma hadza ma'na. Kemudian Habib Ahmad Umar bin Sumit mengatakan jika seorang itu ingin melakukan suatu perbuatan yang mubah dalam syariat, tidak ada perintah sunnahnya yang enggak ada, eh, larangannya juga tidak ada, mubah. Dikerjakan boleh, ditinggalkan juga juga boleh. Maka hendaknya dia menghitung-hitung manfaatnya sama madhorohnya banyak mana? Ada manfaatnya enggak? Kemudian ada madhorohnya enggak? Kalau ada manfaat, manfaatnya sama madhorohnya banyak mana? Suruh ngitung. Wa yaf'alu ma tazidu ala afatih. Dan hendaknya dia melakukan sesuatu pekerja, pekerjaan mubah tadi yang manfaatnya lebih banyak. Ya, yang manfaatnya lebih banyak. Sebagaimana disebutkan untuk orang yang mau nikah. Orang yang mau nikah itu juga disuruh suruh lihat manfaatnya dia nikah itu sama madurotnya banyak mana. Ya, manfaatnya nikah sama madurotnya banyak banyak mana. Ada orang yang nikah itu jadi madurot karena tidak bisa ngasih nafkah kepada istrinya, kemudian tidak bisa apa, beri tanggung jawab. Maka sebagian ulama kan ada yang tidak mau nikah dulu. Itu. Kalau di Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu bahas hukum nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, kalau saya nggak salah pernah baca sampai haram itu. Kalau emang dia tidak tidak mampu itu. Jadi ada ada hukum-hukumnya. Disuruh menimbang semua itu. Wa mithalu ma yatruku syai'an ra'a fi tarki maslahah. Ada juga orang yang meninggalkan sesuatu yang kalau dia tinggalkan yang mubah tadi itu mendatangkan masalah manfaat. Warubama fa'alahu ba'dhum ala niatin hasanah. Dan ada pula orang yang sesuatu mubah tadi orang lain meninggalkan demi dapat masalah, ada yang melakukan juga demi dapat masalah. Satu hal yang sama. Jadi satu perbuatan yang sama dilakukan oleh dua orang, yang satu menganggap kalau saya lakukan ini ada manfaatnya, yang satu mengatakan kalau saya tinggalkan ini ada manfaatnya. Jadi pertimbangan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda, berbeda-beda, niatnya beda-beda. Di sini dikasih contoh menarik. Ada dua orang, yang satu masang kawat ya di tembok itu dipasang kawat melintang gitu. Uh, kemudian ditanya, "Kenapa kamu kok pasang kawat di sini?" Maka dijawab, "Buat musafir yang lewat, nanti kalau dia mau uh, meletakkan tasnya, nyentelkan ya, gantung tasnya itu mudah. Jadi ada tempatnya, nggak kotor gitu. Biar teratur tempatnya." Setelah orang itu pergi, maka ada orang lain yang datang kemudian melepaskan kawat tadi. Kawat itu dilepas. Ditanya sama orang, kenapa kamu lepas? Nanti kalau ada orang buta lewat, nggak kelihatan ada kawat di sini melintang, akhirnya kena matanya. Akhirnya apa namanya? Dia kena musibah gara-gara kawat ini. Maka dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Semit, dua orang ini, yang satu masang, yang satu melepas. Ya, masang kawat itu kan ubah-ubah saja kan, boleh-boleh saja. Yang satu masang, satu melepas, Dua-duanya dapat pahala. Hanya saja yang kedua pahalanya lebih banyak yang lepas itu pahalanya lebih banyak. Karena menghindarkan bencana itu lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Ya, menghindarkan bencana lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Nah, kemudian beliau radhiyallahu taala berkata, "Wa qala radhiyallahu anhu li banafi hatta yasiha alaikum ismun nafi." Ismun nafa. Wa arju law at marida wa nawa in syafani ba'an fa'nas أن يشفيه الله حتى رأى بعض السادة وهو الحبيب عمر بن حسين مرزق الخلفاء الأربعة يعودونه وهو مريض حتى وصل إلى سيدنا عثمان قال له ادعو لي بالشفاء قال له بشرط النفع وكما قال فشفاه الله وفي قوله تعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ما يدل على ذلك حتى أنه تحصل له المتعة في العمر وقال سيدنا رضي الله عنه Saya terjemahkan dulu sebelum nginjak yang lain. Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu berkata kepada seorang yang namanya Ba Nafi. Ya, ba Nafi, artinya seseorang yang bisa memberikan manfaat, arti namanya itu. Beliau berkata kepada orang tersebut, "Unbun nafa, niatkanlah kamu memberikan manfaat pada orang lain sehingga pantas kamu tuh namanya nafi." Gitu namamu yang memberikan manfaat itu cocok gitu. Niatkan kamu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Aku berharap kalau ada seorang yang sakit, itu hendaknya dia berniat kalau Allah menyembuhkan saya, saya akan menjadi orang yang berikan manfaat pada orang lain. Saya yakin pasti dia akan disembuhkan sama Allah. Saya yakin dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan ada seorang dari satu anak cucu Nabi SAW, yaitu Habib Umar bin Husain Marzak yang wafat di kota Shibam tahun 1250 Hijriah. Beliau ketika sakit bermimpi dijenguk oleh empat khalifah oleh khalifah rashidin Jadi sakit, ketika sakit mimpi, mimpi yang jenguk itu empat khalifah. Ini bisa kita bayangkan, se seumur hidup kita sakit pernah tidak mimpi dijenguk sama <laughs> khalifah ini? Eh, ini sakit yang jenguk Khulafur Rashidin sampai jenguk dalam dalam mimpinya. Ketika Sayyidina Abu Bakar, biasa beliau. Ketika Sayyidina Umar, biasa ini. Habibnya ini, cucu Rasul yang satu ini, biasa. Tidak ada komentar. Begitu sampai di Sayyidina Uthman, ya, pegang tangannya gitu agak bahasa kita, nggak dilepaskan. Tolong doakan saya biar sembuh. Ya, tolong doakan saya biar sembuh. Sayyidina Uthman kemudian mengatakan, iya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Niatkan kamu ngasih manfaat orang kalau kamu sembuh. Kalau sembuh kamu ngasih manfaat orang. Akhirnya di, diiakan. Eh, bangun tidur sembuh <laughs> dari penyakitnya. Bangun tidur sembuh dari penyakitnya. Eh, di Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan hal ini. Wa amma mayan faunasa nasa fayamkuthu fil ard. Dan adapun yang memberikan manfaat kepada manusia, maka dia akan tinggal tetap di muka bumi. Eh, lestari atau tinggal kalau saya tidak lihat tafsir terjemahannya ini, terjemahan bebasnya akan tinggal menetap di muka bumi. Maya dulu ala dalik. Ini salah satu dalil bahwasanya orang yang ngasih manfaat sama orang lain, dia akan akan panjang umur gitu loh. Akan sehat, akan akan kuat. Hatta annahu tasululahul mut'ah fil umur ini. Sehingga orang yang suka ngasih manfaat sama orang lain akan diberi kenikmatan Allah umurnya panjang. Saya punya bukti nyata bahwa Umar Syahid. Umurnya 107 tahun sekarang. Hidupnya cuma ngasih manfaat orang. Ada orang datang didoakan, cuma itu tok. Pengen ngasih manfaat orang. Saya pengen panjang umur ngasih manfaat orang. Mendoakan semua orang. Ya, orang yang ngasih manfaat itu umurnya rata-rata panjang. Kemudian juga disebutkan di sini Habib Ahmad Umar berkata Kalau kita melihat kemungkaran tapi kita tidak bisa merubahnya Kira-kira baca doa apa? Ini sering kita lihat kemungkaran, entah itu lihat lokalisasi, entah pangkalan mabuk-mabuk gitu kan. Tapi kita mengubah nggak punya kekuatan. Doa itu punya kekuatan. Ya, doa itu punya kekuatan. Dikatakan di sini wa qala radhiyallahu anhu min da'awati sinil Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbil munkasir. Kuluha idza ra'aitum munkaran la takdiruna ala izalati. Di antara doanya Habib Ali Mubarak Sakran adalah Allahumma inni maghlubun fantasir. Warham qalbiyal munkasir. Ya Allah, sungguhnya aku ini kalah. Aku dikalahkan. Tolong uh, jadikan aku menang, bela aku. Warham qalbiyal munkasir dan tolong sayangi rahmati hatiku yang hancur ini. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Smith Bacalah doa ini jika kalian melihat kemungkaran yang kalian tidak mampu untuk menghapuskan kemungkaran tersebut. Di doa itu punya kekuatan. Kemudian wa qala radhiyallahu anhu mudzakaratan fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsullahu 'abdaini min ibadihi ba'da mautihima ila akhir. قال رضي الله عنه في من خلف مالا لأولاده فنزت بهم الفاقة هذا من باب قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أساء ظنه في ربه فعاقبه في أولاده وفي, وفي الذي وثق لأولاده بطول الله كما يروى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز قيل له ما خلفت شيئا لأولادك فقال أولادي أحد رجلين إما صالحون فالله يتولى الصالحين وإما عاسون فلا أخلف لهم مالا يعصون الله به ويروى أنه لم يخلف لهم شيئا فما مضت سنة بعد موته إلا وحمل بعض أولاده على ألف فرس في سبيل الله وتوفي غيره من الملوك وخلف مالا كثيرا اكتسمه أولاده فما مضت سنة إلا وبعض أولاده يسأل على الأبواب Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ketika membahas hadisnya Rasulullah SAW di mana Rasul bersabda, ya Allah yaumal qiyamah 'abdaini min ibadihi karena 'ala siratin wahidah hatta yantahi ila abwabiha." Ah-, Ahaduma makturun alaih wal akharu muwassa'un alaih. Fayuqbilul maktur ila jannah la yantathani anha hatta yantahi ila abwabiha. fagulahu hajabatuha ilaik. Fayaqulu idan la arji' wa sayfu fi unuqih fa yaqulu inni utitu hadha sayf fi falam azal mujahidan bihi hatta qubidtu wa ala dhalik fa yurmi ila al khazanah wa la yathnunahu wa anil jannah fayadkhuluha fayamkuthu fiha dahran qala thumma yamurru bihi liyatahaqqaqa al mutawassi alayhi ya fulan ma habasaka fayaqulu ma sabili ilal an. Walaqad hubistu ma law anna 300 ba'ir la yaritna al-ma illa khamsan waratna ala araki nasadarna min hurian Akhrajul Ibnu Mubarak fi Zuhud bi rakam 500 wa 5 wa sittah. Ini ada hadis yang panjang tentang masalah orang yang uh, meninggal dunia Kemudian meninggalkan warisan untuk anak-anaknya, sedangkan yang satu meninggal dunia tidak meninggalkan warisan untuk anaknya. Kata Habib Ahmad Umar bin Semit, barang siapa yang meninggalkan harta banyak untuk anak-anaknya, kemudian kok anak-anaknya ketika setelah dia meninggal anak-anaknya jadi miskin, warisannya banyak, tapi setelah warisan dibagi, anak-anak itu nggak tambah maju, tapi jadi jadi miskin. Maka eh, ini masuk dalam wahyu Allah wa dzalikum dzannukum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardiakum. Surat Fusilat ayat 23. Itu sebabnya karena prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin takut nanti saya nggak bisa cari makan, nanti anak saya siapa yang mau menghidupi, nanti anak saya, nanti anak saya, nanti anak saya. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dzannahu fi rabbih karena dia prasangka buruk kepada Allah, fa'akobahu fi auladi, Maka Allah hukum anak-anaknya. Jadi jadi miskin. Ya, jadi miskin meskipun ayahnya kaya. Sedangkan orang yang yakin yakin kalau anak-anaknya akan diurus sama Allah taala. Orang yang yakin anak anak akan diurus sama Allah taala, maka dia akan akan diurus. Anaknya akan diurus sama Allah. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz, khalifah yang kelima radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya gitu. Ma khallafta syai'an li auladik? Kamu ini raja, khalifah. Kamu tidak meninggalkan warisan buat anak-anakmu. Karena Sina Umar Abdul Aziz itu ketika jadi khalifah, sebelum jadi khalifah beliau kaya raya. Begitu jadi khalifah ngomong sama istrinya, ngomong sama istrinya. Kamu kalau mau jadi istri saya terus, syaratnya ya mas-masan kamu dilucuti, kalung kamu dilucuti, ya pakaian-pakaian kamu yang bagus lucuti, serahkan Baitul Mal untuk bangun negara ini. Kalau masih mau jadi istri saya, kalau nggak sanggup seperti itu, saya bebaskan kamu terserah. Biar kamu jadi istrinya orang orang lain. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tapi istrinya ya, Masya Allah, lebih cinta suaminya daripada hartanya. Nah kalau orang sekarang mungkin lain, hartanya daripada <laughs> suaminya. Maka ngomong sama suaminya, kalau bahasa kita I love you gitu kan ya. Eh, saya aku cinta kamu jadi nggak butuh sama harta silahkan silahkan dipak. Sehingga semasa menjabat jadi khalifah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu dalam saat, dalam dua, dua tahun pemerintahan, kalau tidak salah mandi junub cuma dua kali. Ya, mandi junub cuma dua kali. Jadi istrinya itu ridho betul suaminya ngurus apa namanya negara. Nanti bisa dicek di sejarahnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Orang lihat ini uangnya habis semua buat buat negara, habis buat negara. Gak punya anak banyak, kok nggak ninggalkan warisan gitu? Nah, anaknya nanti mau makan apa? Maka ditanya sama orang, apakah kamu tidak ninggalkan warisan buat anak-anakmu? Jawabannya sangat menarik. Beliau berkata, anakku itu satu dari dua kelompok manusia ini. Anakku itu satu dari dua kelompok manusia ini. Imma solihun, yang pertama, bisa jadi masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Kalau emang anakku masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh, Allah sudah mengatakan, Allah yatawalus solehin. Allah yang akan ngurus orang-orang soleh. Jadi saya nggak perlu ragu lagi. Pasti anak saya akan diurus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kelompok asun, orang-orang ahli maksiat. Nah kalau anak-anakku ini ahli maksiat, kalau oh lahum malam," ya Rasulullah Lebih bagus saya nggak ninggalkan mereka harta yang nanti digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini saya Umar bin Abdul Aziz. Sehingga diriwayatkan Beliau tidak mewariskan sepeser pun untuk anaknya. Ini raja meninggal gak punya warisan buat anaknya ini. Coba cari di dunia. Susah kan? Jangan ya, seperti itu. Tidak meninggalkan sepeser pun warisan untuk anak-anaknya. Tetapi tidak sampai setahun setelah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu anaknya itu sudah bisa membeli uh, ala alfi farasin fisbillah. Dia bisa memenuhi seribu kuda untuk perang fisabilillah. Perlengkapannya semua itu. Sodakoh seribu kuda beserta perlengkapannya untuk perang fisabilillah. Akomodasinya ya. Kalau sekarang mungkin ngasih beli kenteng. Ya. Seribu tank. Ini kan butuh duit yang luar biasa. Padahal ketika ayahnya meninggal tidak punya uang sama sekali. Enggak sampai setahun jadi orang yang kaya raya. Kenapa? Anaknya soleh. Jadi diurus sama Allah Ta'ala. Sedangkan ada raja yang lain ketika meninggal warisannya luar luar biasa. Tidak sampai setahun anaknya sudah jadi pengemis di, di jalanan untuk orang itu minta doro nyuwun doro sudah jadi seperti itu sudah keliling karena anaknya tidak tidak soleh. Nah, Wagala radhiyallahu taala anhu kemarin sudah dibaca. وقال رضي الله عنه وعند قوله رضي الله عنه كيف على باب الكريم إلى آخره قال ولو كنت أعصى الخلق كيف على بابه ولا يمنعك تخليتك ومعاصيك عن الوقوف على بابه قال بعضهم لأن أدخل النار وأنا طائع خير من أن أدخلها وأنا عاص كما قال رضي الله تعالى عنه sekalian baca lagi ya وقال رضي الله عنه ليس من شرط الولي ظهور الكرامة بل قيل قد يكون الولي في بعض الأودية يعطش فينبؤ الماء من بين أصابعه وغيره يموت عطشان وهو أفضل منه كما ذكر عن سيدنا أبي مديان أنه تعسر عليه بعض الأشياء وهي يسيره وهو يس وهي يسيره talabidatu tayassar lahum umuruhum bi fadli wa qad takharaja ala yadayh 12 alaf murid min jumlatihim Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa Syekh Sa'id bin Isa radhiyallahu ta'ala ajmain dikatakan di sini punya kekeramatan itu bukan syaratnya wali punya kekeramatan itu bukan syaratnya wali artinya kalau enggak kelihatan keramatnya terus oh bukan wali Ya. Jadi kadang ada orang-orang itu nggak kelihatan keramatnya, tapi itu wali. Punya kekeramatan bukan syarat, dia adalah wali. Balkilah bahkan dikatakan terkadang wali terkadang wali berada di sebuah lembah dalam keadaan kehausan. Ada wali di sebuah lembah kehausan. Kemudian dari sela jari jemarinya keluar air. Keramatnya muncul nih. Keluar air. Sehingga dia minum. Orang lihat, uh dari tangannya keluar keluar air. Ini kan karomah yang luar biasa. Wa ghairuhu yamutu adshan Sedangkan ada wali lain di lembah itu ya, yang punya keramat luar biasa, tapi dia meninggal dalam keadaan kehausan. Ini tidak tidak mengeluarkan karomahnya. Karena memang tidak ada air, ya udah meninggal dalam keadaan kehausan. Meskipun sebetulnya dia bisa menggunakan karomahnya tadi. Bahwa afdol minhu. Padahal wali yang meninggal kehausan ini lebih utama daripada yang punya keramat yang bisa mengeluarkan mengeluarkan air dari salah jari jemarinya. Sebagaimana disebutkan Syekh Abu Madian radhiyallahu taala anhu, kadang kalau pengen sesuatu itu nggak dapat. Susah itu. Abu Madian Al-Maghribi. Padahal murid-muridnya kalau pengen sesuatu dapat. Murid-muridnya gampang, tapi gurunya susah. Jadi muridnya mau beli mobil gampang, gurunya susah. Muridnya mau beli motor gampang, gurunya susah gitu. Jadi kalau gurunya ini mau dapat apa-apa susah, tapi kalau muridnya kelihatan gampangnya luar luar biasa. Padahal muridnya Syekh Muhammad itu jumlahnya 12.000 murid. 12.000 murid, ini katakan murid di sini bukan murid sekolah ya, wali semua itu. 12.000 di Suluk betul. Di antara muridnya yang dua adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini termasuk apa kesufian Bani Alawi berpulang kepada Sayyidina Al-Fakil Mukodam yang menampilkannya. Dan juga kepada Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Itu dua orang besar, muridnya Abu Madian radhiyallahu taala anhu. Tetapi Syekh Abu Madian tidak menunjukkan karomahnya itu tidak ditunjukkan. Nah, kadang kita ini kadang kalau belajar sama orang, kok tidak kelihatan keramatnya ya? Kok biasa-biasa ya? Terus datang orang lain yang kelihatan keramat, berpaling hatinya. Oh, itu lebih hebat itu. Nah, itu lebih lebih hebat. Wah itu bisa begini, wah itu lebih top itu. Yang ini biasa-biasa saja. Eh, justru kadang yang biasa itu yang luar luar biasa. Ya, memang menyembunyikan diri. Sebagaimana kemarin saya duduk-duduk di sebuah majelis, di situ ceritakan ada satu orang soleh di Kalimantan sana yang ketika hujan deras, hujan deras, dia ambil daun yang besar yang jatuh, daunnya itu dibuat jadi payung. Daunnya dibuat jadi payung. Sementara di bawah daun itu ada semut yang yang berteduh. Jadi daun bawahnya ada semut banyak. Kalau daunnya diambil, otomatis semutnya ke kehujanan. Tapi beliau mengatakan pinjem ya, pinjem apa namanya daunnya. Kemudian tangannya di, dikibaskan ke arah semut tadi. Itu semutnya tidak kehujanan semua. Semutnya tidak kehujanan. Sementara beliau ambil daun ini jadikan payung untuk menghindari hujan. Artinya apa? Sebetulnya beliau begini saja nggak kehujanan bisa. Tapi nggak mau pakai karomah itu untuk dirinya sendiri, dipakai untuk nolong orang lain sementara dirinya susah, susah. Nah, ini yang afdol yang seperti ini. Di wali-wali besar itu yang sifatnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW Ya kena panah, ya giginya pecah Ya keluar, keluar darah Bukan berarti Rasulullah rendah ya, Justru itu yang luar biasa InsyaAllah pagi ini segini dulu Jam 6 lewat 8 menit Kita akan sambung lagi Hari Sabtu insyaallah Ya hari Sabtu kita sambung lagi Demikian kita tutup dengan doa yang biasa kita baca.